Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Pemirsa TV One dimanapun saja Anda berada Kembali lagi saya David Halik menemani Anda Dalam acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Tanpa terasa sekarang kita sudah masuki hari ke-27 Dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini Tadi malam Mungkin cukup ramai jika Anda sempat datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah itikaf. Cukup ramai masjid dipenuhi dengan umat Islam berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Apapun itu, biar bagaimanapun itu, semoga apa yang kita rasakan ini benar-benar suatu karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga Allah mempertemukan kita lagi dengan bulan suci Ramadan di tahun-tahun mendatang. Ya pemirsa, tema kita kali ini berhubungan dengan kerinduan kita akan suasana di bulan suci Ramadan ini di mana umat Islam rajin bersilaturahim, umat Islam nampak rajin mengunjungi masjid. Masjid yang biasanya berisi hanya dua saf ini bisa penuh dengan pelaksanaan ibadah malam, penuh melaksanakan ibadah-ibadah lainnya di masjid. Masjid terasa aktivitas dan kegiatannya. Nah, pemirsa, tema kali ini adalah rindu Ramadan dan tentunya akan menjadi pembicara dan juga penceramah kita yaitu insya Allah akan hadir bersama kita di kesempatan kali ini yaitu Ustadz atau Kiai Haji Zainuddin MZ yang sekarang sedang dalam perjalanan dan juga alhamdulillah sudah hadir juga Ustadz muda kita di sini yaitu Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa disiarkan langsung kali ini dari Masjid Raya Jatimulya, Prom Jatimulya Bekasi. Inilah dia Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Silakan Ustaz Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة sallallahu alaihi wasallam Pemirsa Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah di seluruh tanah air dan seluruh kaum muslimin, muslimat, ibu, bapak, anak-anak muda yang hadir di Masjid Jati Mulia Bekasi ini, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang mulia mulia di dunia ini dan mulia di akhirat nanti mulia dalam pandangan manusia dan mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tanpa terasa sebentar lagi Ramadan akan berpisah dari kita semuanya perpisahan terkadang menorehkan luka yang dalam luka karena apa luka karena sebuah kerinduan Rindu pada apa? Rindu pada Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita semuanya. Rindu pada malam-malam yang memiliki kemuliaan yang begitu besar. Rindu kepada satu masa di mana kedekatan hamba dengan sang makhluk begitu dekat. Antara sang kholik dengan makhluk, antara hamba dengan Allah seperti dekatnya urat nadi. Rindu pada malam-malam ketika kita bersujud. Malam itu lebih mulia daripada seribu bulan. Kenapa kita bersedih? Cuman satu yang kita takutkan. Jangan-jangan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam para menyampaikan dalam sebuah hadis sekaligus doa beliau, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Syakban, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Cobalah kita rendungi sejenak. Seorang manusia yang mulia, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak punya dosa. Maksum, dijamin masuk surga tapi masih rindu untuk selalu bertemu dan bersua dengan bulan suci Ramadan. Kalau sekelas Nabi dan Rasul saja masih ingin selalu dan terus bertemu dengan Ramadan, apalagi kita yang bukan Nabi. Kita yang bukan Rasul, yang terkadang antara dosa dengan pahala lebih banyak dosanya. Yang terkadang antara kebaikan dengan keburukan lebih banyak buruknya. Yang terkadang antara ketaatan dengan kemaksiatan lebih banyak maksiat yang kita lakukan oleh karenanya tak ada kata lain kecuali kita bersedih karena sebentar lagi sesaat lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita jangankan manusia malaikat yang ada di atas langit pun mereka semua bersedih karena Ramadan akan berpisah dari kekasihnya Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami hamba yang senantiasa merindukanmu, mencintaimu, dan menjadi hamba yang senantiasa engkau cintai ya Allah. Selamat jalan Ramadan, selamat berpisah Ramadan. Dekaplah kami dalam kemuliaanmu, peluklah kami dalam kerinduanmu, dan semoga kelak tahun-tahun yang akan datang kami semua dapat berjumpa dan bersuah kembali dengan bulan yang mulia yaitu bulan Roma Ramadan. Ibu bapak, hadirin hadirat, pemirsa tablik akbar di seluruh tanah air yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada alasan apa dan mengapa kita rindu dengan bulan suci Ramadan? Sampai seorang nabi saja yang tidak punya dosa masih terus ingin selalu bersua dan berjumpa dengan Ramadan. Pasti ada sesuatu yang mulia. Pasti di bulan ini ada sesuatu yang dahsyat sampai seorang manusia yang agung masih tetap ingin selalu dan berada di bulan suci Roma Ramadan. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, Ramadan ini merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa yang kita panjatkan. Pak, Bapak, Mau berangkat haji? Ibu mau berangkat ke tanah suci? Ongkosnya murah apa mahal? Punya duit? Itu dia persoalannya. Mau berangkat haji umroh tapi duit agak punya, ya. Di Mekah, di Madinah, ini dua kota suci, di mana ketika kita berdoa, segala doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi luar biasa Allah memberikan keadilan untuk seluruh hamba-hambanya. Ada saat dan waktu-waktu di mana saat dan waktu itu Allah akan ijabah segala doa yang kita panjatkan. Dan di antara waktu-waktu yang mustajab adalah saat datangnya bulan suci Roma, Ramadan. Baik. Baik. Saya juga berharap nih bisa dapat doa-doanya apa yang kira-kira bisa dijabah langsung oleh Allah di bulan suci Ramadan. Tinggal tiga hari lagi, dua hari, tiga hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa. Rindu rasanya. Belum tentu dari semua kita ini benar-benar merasakan apa ya keberkahan di bulan suci Ramadan. Belum tentu kita diampuni dosanya oleh Allah. Gitu. Betapa banyak dosa-dosa kita dan berapa banyak di antara kita benar-benar merasakan faedahnya bulan suci Ramadan ini. Baik pemirsa nanti kita akan lanjutkan lagi Kita akan coba gali lagi Bagaimana perasaan rindu kita Ditinggal bulan suci Ramadan Tetaplah kita beli kakwa Ramadan 1431 Hijriah Pemirsa, Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah di seluruh tanah air dan segenap kaum muslimin muslimat yang baru datang juga luar biasa banyak hari ini di Masjid Raya Jati Mulia. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita coba bayangkan kalau hari ini saat ini kita diundang oleh orang yang kita anggap mulia. Orang yang kita anggap hebat dan punya kedudukan tinggi. Apakah itu presiden? Apakah itu menteri? Apakah itu jenderal? Ataukah seorang ulama yang alim yang luar biasa keilmuannya? Apa yang kita lakukan? Tentu akan ada banyak persiapan demi persiapan dalam rangka menyambut undangan dari orang yang kita anggap mulia tersebut. Dan ketahuilah, hari ini di detik terakhir ini Allah masih memberikan undangan kepada kita Allah yang maha mulia masih terus ingin memberikan jamuan kepada kita semuanya yaitu jamuan nikmat dan indahnya Ramadan sekalipun tinggal beberapa saat lagi saya tidak ingin suasana Ramadan ini hanya kita rasakan pada hari ini dan saya ingin suasana Ramadan hari ini akan terus bisa kita rasakan sampai 11 bulan yang akan datang dalam rangka menyambut Ramadan tahun berikutnya. Oleh karenanya, kita tetap akan menyambut Ramadan sekalipun Ramadan telah berpisah, bukan menyambut bulannya, tapi tetap menyambut suasananya. Kita baca bareng-bareng ya. مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر صيامي مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر syahral qiyami Ibu bapak hadirin kaum muslimin muslimat jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada banyak pelajaran dan hikmah yang Allah berikan di bulan yang mulia ini Dan ini adalah bulan latihan untuk kita hamba-hamba Allah Dalam rangka menghadapi 11 bulan yang akan datang sepeninggal Ramadan tahun ini Satu, lewat puasa yang kita jalankan Allah menginginkan agar kita menjadi orang yang peka dan peduli kepada sesama. Ketika perut merasakan sakit, tenggorokan mulai merasakan haus, kita merasakan penderitaan orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, mereka yang tidak mampu, mereka yang tidak bisa makan. Ya Allah ya Rob, ternyata lapar itu sakit ya, ternyata miskin itu tidak enak ya ternyata tidak bisa membeli sesuatu itu menderita ya. Ya Allah, hari ini kami merasakan latihan yang begitu luar biasa mensentak hati kami. Dengan satu harapan, semoga selesai Ramadan, bahkan di bulan suci Ramadan ini, kita mau berbagi kepada orang-orang yang miskin. Orang-orang yang fakir, orang-orang yang lebih susah dan menderita daripada kita. Oleh karenanya, biasanya menjelang Idul Fitri, ada perintah kewajiban apa? Za, zakat fitrah. Ini kadang-kadang kita suka hitung-hitungan nih sama zakat nih. Ayo, Allah kasih kita nikmat banyak loh. Dan Allah tidak pernah berhitung kepada nikmat yang diberikan untuk kita semuanya. Tapi kita kadangkala suka hitung-hitungan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masjid Jatimulia. Tahun kemarin berapa zakat fitrah? Tahun kemarin 15 ribu. Tahun ini berapa? 20 ribu. Ada aja orang yang gak suka tuh bayar zakat 20 ribu. Hah, itu masjid Jati Mulia tiap tahun zakat naik goceng. Gua rasa yang goceng diembat itu mau panitia zakatnya. Belum bayar zakat udah suuzon. Perkara 5 ribu rupiah ngitungnya panjang banget. Saya mau kasih contoh. Ada nggak yang rokok? Ketika kita ngerokok, setiap hari katakan 10 ribu aja habis. Kalikan satu bulan, 300 ribu loh biaya kita untuk beli rokok. Kalikan satu tahun, 3 juta 600 ribu uang yang harus kita keluarkan untuk membeli rokok. Coba deh pikirin, buat ngisepin asap, ngisepin asap ya pak, berani ngeluarin biaya setiap tahun 3 juta 600 ribu dan kita nggak pakai ngitung eh untuk zakat fitrah 20 ribu setiap tahun ngitungnya lama banget wah gue nggak mau di masjid Jati Mulia gue mau pindah di masjid yang sono aja kali aja dapat 12 setengah bayar zakatnya ini pelajaran sudah Allah berikan di bulan Ramadan dengan kita berpuasa untuk kita tidak hitung-hitungan dalam rangka merasakan penderitaan orang lain sehingga kita bersyukur kepada Allah lalu dari bagian rezeki itu kita berikan untuk mereka yang fakir dan miskin itu yang pertama yang kedua lewat puasa Ramadan yang kita jalankan Allah ingin kita semua jadi orang-orang yang sabar orang-orang yang tidak putus asa di dalam menjalani kehidupan di dunia ini kita sadar, ada banyak persoalan, ada banyak musibah, ada banyak problem yang kita hadapi. Tapi kita juga yakin, di balik setiap musibah, pasti akan ada hikmah dan jalan keluar. Betul? Ketika waktu subuh masuk, disitulah saat segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa tidak boleh lagi kita lakukan. Makan, minum, berhubungan dengan suami atau istri, stop. Masuk waktu zuhur, perut lapar, tenggorokan haus. Begitupun masuk waktu asar, tetap merasakan derita yang sama. Pertanyaannya, adakah waktu dan saatnya kita mengakhiri lapar dan haus? Kapan? Saat waktu maghrib tiba. Dan azan yang paling ditunggu-tunggu di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Ya, itu menjadi acara favorit saya yakin untuk seluruh pemirsa yang ada di Indonesia. Acara favoritnya adalah azan maghrib. Di situ Allah kasih pelajaran untuk kita semua. Iya ya, nggak selamanya kok kita lapar, nggak selamanya kok kita haus. Ada saatnya kita boleh makan dan minum. Nanti saat waktu maghrib tiba, kita punya kekayaan. Tidak selamanya kekayaan itu kita nikmati. Kita diberikan amanah jabatan. Saat jabatan itu berpindah kepada orang lain, hilang dan selesai sudah jabatan yang ada di atas pundak kita. Begitupun dengan kesusahan dan kemiskinan kita semuanya. Berapa lama Pak? Paling lama miskin di dunia? Paling lama miskin sampai mati. <laughs> Bener ya? Paling lama miskin sampai mati. Ada akhir gak? Tapi yakin Allah menyatakan Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersamaan dengan segala kesulitan pasti akan ada kemudahan dan bersama dengan kesulitan itu kata Allah pasti akan ada kemudahan dan puasa ini mengajarkan kita dengan segala hikmah satu tujuannya mengantarkan mut takin. Orang yang bertakwa itu Allah berjanji kepadanya. Ya yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas persoalan hidupnya dan Allah akan memberikan rizki yang dia tidak pernah tahu dari mana datangnya rezeki dan nikmat itu. Yakin nggak? Mau berangkat haji? Mau berangkat umroh, Beriman bertakwa siap? Insya Allah. Ada satu resep yang paling gitu biar cepat berangkat haji. Mau? Setiap habis sholat, amalin baca surat Al-Fatihah. Bisa? Setelah habis maghrib, baca surat Ar-Rahman. Bisa? Setelah sholat duha, baca surat tanah. Punya? <laughs> Emang salah saya ngomong? Salah. Enggak. Yang pertama baca Fatihah bisa. Yang kedua baca surat Ar-Rahman bisa. Yang ketiga baca surat tanah punya. Kompak Kalau punya buru-buru jual Kak David. Itu yang paling cepat untuk bisa berangkat haji ya. Tapi yakinlah segala dan harapan kita selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang akan memberikan jalan untuk itu semuanya. Dan jalan yang paling cepat adalah jalannya orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa senantiasa diberikan nikmat dan rezeki dari segala penjuru yang dia tidak pernah tahu dari mana datangnya. Nanti insya Allah kita akan bahas kembali dan saya serahkan kepada my brother Silakan my brother. Terima kasih Mr. my David Aduh, subhanallah. Ustaz Somad yang paling bisa ya. Surat tanah mau nggak usah diomongin. Saya juga bisa berangkat sendiri. Ya. Ustaz tadi bilang bahwa acara yang pelat Azan maghrib. Makanya saya nggak heran teman-teman saya itu pada nontonin TV One. <laughs> Kenapa? Karena di TV One azannya paling cepat gitu. <laughs> <laughs> Baik, ya pemirsa, jangan kemana-mana kita akan lanjutkan lagi. Bulan Ramadan, bulan penuh ampunan. Tapi pertanyaannya, Seberapa banyak dari kita yang benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah? Apakah benar ibadah yang kita jalankan benar-benar sudah diterima oleh Allah atau hanya sekedar mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Kenapa? Karena ibadah kita bukan kepada Allah, tetapi demi mendapatkan nama, mendapatkan gelar dan julukan orang alim. Tetaplah di ratus Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ramadan 1431 Hijriah di seluruh tanah air dan juga seluruh jamaah yang ada di Masjid Jati Mulia Bekasi ini mudah-mudahan semua dalam keadaan puasa ya jadi sayang banget tinggal akhir-akhir lagi detik-detik terakhir kalau kita tidak puasa kita tidak lakukan aktivitas di penghujung Ramadan ini dengan ibadah rasanya sayang sekali satu hadiah yang indah yang mulia dan menjadi harapan untuk kita semuanya sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man soma Ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih siapa orang yang berpuasa Ramadan yang puasanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan keistimewaan dan kemuliaan sebagai hadiah untuknya yaitu pengampunan dosa atas segala kesalahan di masa lalu. Amin. Sebelas bulan kita bikin dosa, satu bulan puasa Ramadan dosa diampuni setelah Ramadan bikin dosa lagi kompak banget ngomong bikin hmm, dosa laginya. Hmm, ini nih yang menjadikan Ramadan cuman kegiatan seremonial. Ibadahnya musiman. Ini namanya muslim musingin. Jadi muslim cuman bikin pusing kepala aja. Ngakunya Islam tapi puasa enggak. Ngakunya beriman, sholat enggak. Tapi giliran mudik pulang kampung paling dulu. Ketemu di terminal rambutan, woi mas, dengan dimas mulai. Puasa ora, puasa ora penting, sing penting mulai. Ini dia nih. <laughs> Bikin pusing kepala. Aduh, Jadilah muslim mukminin. Muslim yang betul-betul meyakini akan kekuasaan kehebatan Allah dan kemudian menjadikan segala perintah Allah menjadi syariat yang kita amal kehidupan kita insya Allah. Sekarang pertanyaannya, apa sih ciri-ciri diantara orang yang dosanya diampuni? Kita takut, kita khawatir satu bulan kita berpuasa, ya Allah, jangan-jangan puasa kita ditolak. Karena banyak di antara kita yang puasa kita lakukan, tapi sholat nggak kita dirikan. Puasa kita kerjakan, tapi zakat tidak kita keluarkan. Puasa kita jalankan, tapi ngeribah, ngegunjing, ngomongin orang juga tetap kita lakukan. Kita punya rasa takut, ya Allah, jangan sampai sepi satu bulan kita berpuasa ini lalu puasa itu tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya lapar dan haus saja. Saudara-saudara, ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara cirinya, satu. Kalau tadi kita sudah bicara tentang hikmah puasa, sekarang ciri orang yang insya Allah dosanya diampuni oleh Allah adalah tetap istiqomah melakukan ibadah. Kita nih puasa Ramadan malam harinya ngapain? Terawih. Ada yang rakaat, ada yang 23 rokaat dengan witir. Di antara hikmah taraweh apa? Satu, melatih diri rajin sholat. Kenapa sholat mesti dilatih? Karena orang yang tidak biasa sholat, itu kalau sholat, sangkin terpaksanya, kayak ketiban 10 peti kemas, Pak. Berat! berat berat kalau berat biasa ini berat Ustaz, Ustaz, Ustaz. Ah, apa? Jangan deket-deket nggak pakai kuah tadi ngomong. Oh gitu. Makanya saya bilang bawa payung ini musim hujan. <laughs> saya kasih contoh begini. Ini masjid Jati Mulia setiap subuh ada azan nggak? Pastinya. As-salatu khairum minan naum ada yang bangun datang ke masjid diriin sholat keluarga betul ada yang ambil bantal tutup kuping ya ilah ini merbot berisik amat ya dia agak tahu apa kita masih ngantuk udah dah biarin Allah juga tahu kalau saya lagi capek Allah suruh mau tahu dia lagi ngantuk dan capek tapi dia nggak mau tahu Allah sedang memanggil dirinya eh saat yang bersamaan nih Bapak Ibu Tiba-tiba di tetangga sebelah orang teriak, kebakaran, kebakaran, kebakaran. Itu yang tadinya nggak bangun subuh bangun nggak? Bangun nggak? Bangun. Nah, ngapain dia bangun? kebakaran. <laughs> Tadi giliran ada orang manggil pakai asolatu salatu kayak minan naum dia nggak bangun. Giliran ada orang teriak kebakaran dia bangun. Mestinya tidur aja. Nggak usah bangun. Kenapa ada kebakaran dia bangun? udah bangun lompat dari tempat tidur lari Saya mau tanya emang capean mana bangun sholat sama lari ngibrit sholat nggak perlu lari hati nggak perlu was-was kenapa sulit dan susah kita jalankan dan dirikan jawabannya banyak di antara kita yang tidak menjadikan sholat sebagai latihan dan kebiasaan untuk hidup kita. Makanya Rasul mengajarkan ibu kepada kita semua orang tua, saat kita punya anak, masih usia 7 tahun, anak diajak sholat. Usia 10 tahun suruh sholat. Nggak mau sholat, pukul. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan. Pukulan tanda cinta dan sayang kepada A anak. Nah, itu okay. diantara ciri orang-orang yang insya Allah dosanya diampuni oleh Allah tetap melaksanakan ibadah, ibadah sekalipun Ramadan telah berpisah dari kehidupannya. Baik baik, jadi tetap istiqomah ya. Eh ya. Ustaz, saya ada ide bagus juga nih Ustaz. Oke, okay, Gimana kalau abis azan kita teriakin aja kebakaran kebakaran jadi orang ramai kan? Pada datang semua kemarin. datang semua. Eh ah. begitu kejadian kebakaran beneran. Hah? Dia pikir paling bercanda dong. <laughs> ya udah oke silakan buat anda pemirsa yang ada di rumah yang mau bergabung bersama kami silakan bisa langsung bertanya kepada Ustaz Somet. Oh sudah ada yang sambung ya. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ibu siapa di mana ibu? Dengan dengan ibu Armina. Ibu Armina di Bogor. Di Bogor. Silakan ibu Armina pertanyaannya. Iya bapak. Eh, selamat sore. Selamat sore. Iya Bapak, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di hari yang mulia ini ya. Amin, Insya Allah. Ini Bapak, kalau kita puasa itu kan kita mesti makan puasa yang usuk, terus makan yang halal, ya. yang berkah ya, Mbak, ya Bapak ya. Hmm. Tapi yang Ibu lihat ini Bapak, Ibu saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah puasa, dia minta dapat sembako dengan dengan agama lain Mbak. Hmm, hmm, hmm. Ibu sangat menyentuh hati ibu karena kemampuan ibu nggak berdaya. Tapi kita umat Islam bapak, kita bersaudara. Ya. Kalau semua umat Islam mengeluarkan dua setengah persen untuk agama kita semua umat Islam kaya semua bapak. Ya. Kalau yang megangkan yang megang itu amanah bapak. Ya, ya, uh, ya. Eh, cukup sekian. kasih. Ya, baik terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jadi menyarankan juga dengan agama lain gitu ya. Lebih berbagi juga gitu Ustaz nah uh, gitu. Ini ya, gimana Ustaz? Kalau misalnya kita ini kan orang orang Islam ini kan kayak seperti agama-agama lain, mereka kan tingkat kepeduliannya terhadap umat Islam kadang-kala mereka merasa bahwa orang nggak ngelihat agama, agama Islam atau apa kita bantu juga. Nah sekarang kita orang Islam gimana kalau kita ngebantu orang lain? Baik. Ketika kita menjadi Muslim, lalu kemudian kita punya niat. Secara kemanusiaan itu satu sikap yang terpuji. Iya. Ketika kita mau membantu orang-orang atau saudara-saudara yang di luar agama kita. Iya. Dengan satu harapan, satu mereka melihat ternyata Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Betul-betul menjadi rahmat yang penuh cinta dan kasih sayang untuk alam semesta. Iya. Yang kedua, ada satu harapan dalam hati kita. Semoga Mudah-mudahan Allah juga memberikan petunjuk kepada mereka ya. sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kita. Amin, Insya Allah. nggak apa-apa. apa-apa ya. Silahkan saja. Saya jadi ingat ada cerita pada saat Rasulullah telah wafat Ternyata ada seorang nenek-nenek di ujung gang yang seling iya. memaki-maki Rasulullah, Iya ya kan, Betul. gitu kan? Nenek-nenek Yahudi lagi. Nenek-nenek Yahudi lagi beda agama dan Rasul sering menyuapkan makanan ke mulut nenek-nenek itu. Nah, nanti dilanjutkan deh sama Ustaz Tomat Okay, Silahkan ibu yang mau bertanya di sini siapa? Ibu-ibunya? Ya. Adik, silakan namanya siapa, Dek? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Ilda, Pak Ustadz. Eh, saya ingin bertanya masalah pembayaran fidyah. Berkaitan dengan apabila seorang wanita sedang hamil, apakah dia eh, mendahulukan untuk mengkodo puasanya di bulan di luar Ramadan atau membayar fidyah? Dan satu lagi, apakah pembayaran fidyah itu bisa digantikan uh, oleh uang atau harus langsung memberikan makanan terhadap orang yang diberikan fidyah? Oke. Okay. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dijawab Ustaz. Baik. Dalam aturan syariat kita, orang-orang yang hamil, kaum ibu, kaum perempuan yang sedang hamil dan menyusui, dia boleh tidak berpuasa jika tidak puasanya itu khawatir untuk dirinya sendiri maka dia hanya diwajibkan membayar kodok puasa tanpa fidyah tapi jika yang dikhawatirkan adalah anaknya maka dia bukan hanya membayar puasanya tapi juga dia membayar fidyah satu mut setiap satu kali dia meninggalkan puasa Ramadan satu apa? Satu mood. Satu mood itu berapa itu? Jadi bukan mood. Oh iya. Mood Satu. itu boleh dibilang dua apa namanya nih? Uh, dua genggam. Dua genggam tangan ya kita giniin, uh, kita buka lebar gitu, itu ukuran satu mood. Tapi saya menganjurkan begini. Kita siapkan saja makanan cepat saji. Misal kita beli makanan di warung, di restoran, eh, dengan satu porsi ukuran kita makan. Katakan harga satu porsinya sepuluh ribu, ya udah itu berarti satu mut satu kali memberikan makan kepada fakir atau miskin. Ya. Setiap satu kali kita meninggalkan puasa Ramadan bagi ibu yang hamil yang dia khawatir untuk bayinya, bukan diri dirinya gitu. Hmm, ya gitu ya. Jadi tuh kan nggak salah kan saya, Bu? Udah cocok Ustaz. Uh, uh, apa? Udah, ya udah jangan lama-lama dong. Cocok hamil. Ya? <laughs> udah tahu tentang masalah istri ya kan gitu. Aduh subhanallah. untuk mudah-mudahan Ibu kita doain ya Bu ya. Lepas Ramadan ini cepat dapat jodoh Ustaz ya. Amin. <laughs> Baik pemirsa. Setelah ini Nah, tentunya kita masih menantikan kehadiran KJZ Zainuddin MZ yang saat ini sedang berada dalam perjalanan dan terkena dan terjebak Dan nanti kami juga akan memberikan hadiah ya buat Anda yang bisa bergabung bersama kami melalui kuis persembahan dari Oli Top One. Jadi tetaplah di Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Ya Alhamdulillah Rabbil Alamin pemirsa Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah Kita kembali lagi tentunya di TV One Stasiun TV kesayangan Anda Setelah tadi kita mendengarkan tausiah bersama Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed Nah berikutnya Alhamdulillah sudah hadir bersama-sama kita yaitu Kiai Haji Zainuddin MZ yang akan tentunya berbicara kepada kita semua mengenai rindu Ramadan. Untuk itu kami persilahkan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ. Padahal Kiai. Kita takbir sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh pemirsa TV One yang saya muliakan. Al-Mukarram Ustaz Saleh Mahmud sudah bercerita tentang kerinduan Ramadan Kita sudah masuk minggu akhir Dan tinggal ngitung hari Ramadan akan berlalu meninggalkan kita Entah ketemu lagi tahun depan entah tidak Cuma Allah yang tahu Yang pasti nggak ada jaminan bahwa tahun depan kita bakal ketemu Ramadan lagi. Cuma kita mohon kepada Allah supaya diberinya kita kesempatan untuk jumpa dan jumpa lagi dengan Ramadan yang mulia ini. Minggu akhir ini kegiatan mulai pindah. Masjid mulai sepi. Terminal, stasiun Apa boleh buat? Memang kita ini seremonialnya selalu lebih dahsyat dari ritualnya. Orang sibuk mikirin mau mudik sehingga konsentrasi ibadah lalu buyar. Padahal tidak ada bulan semulia Ramadan. Kenapa kita rindukan? Pertama, ini bulan di mana setan pada diiketin. Ya Bu, Apaan? Setan pada diiketin. Siapa yang ikat itu setan? Puasa kita. Puasa mengendalikan nafsu, menahan nafsu, ikat setan. Kalau puasa. Kalau puasa. Kalau enggak, <laughs> tuh setan tetap aja merdeka. Lu gua kok katanya yang ngikat setan itu ibadah puasa kita karena puasa itu mengendalikan nafsu nafsu kendaraannya setan ini bulan pengendalian nafsu bukan nggak boleh nunda ntar maghrib itu pun pada batas-batas yang normal yang kedua ini bulan dimana doa didengar Permintaan dikabulkan, doa dijawab. Bagaimana doa didengar? Semua doa Allah dengar, semua permohonan Allah kabulkan. Cuman macam-macam. Ada yang cash, begitu doa, begitu dikasih. Ini mau bukan kelas kita deh nih. <laughs> ada yang dikredit dikasih cuman nggak seperti yang diminta ini umumnya kita nih saya belum pernah dengar orang kita kalau doa ya Allah berikan saya rezeki dikit aja belum <laughs> pernah kalau udah minta rezeki luas halal banyak Kadang-kadang udah capek kita nungguin masih ngetes ya dulu belum datang seperti kita apa ditunda apa dicicil dikredit dikasih nggak seperti yang diminta kenapa daya kemampuan kita buat apa sih minta air seember kalau kita emang cangkir ya buat apa minta air seember kalau kita ini cangkir lebihnya mubazir bu tahu dirilah di hadapan Allah Jangan berdoa dengan sesuatu yang bertentangan dengan fitrah Jangan meminta sesuatu yang bertentangan dengan sunnatullah. Doa jauh. Saya kasih contoh. Ada santri berternak lebah. Buat ngambil madunya. Satu hari dia ngontrol sarang lebah. Naik ke puhunan pakai tangga. Namanya santri pakai kain. Naik lebah kebon dia lupa kagak pakai jilat daleman entah bagaimana sampai atas tuh sarang lebah kepegang sama dia goyang lebah keluar semua salah satu lebah masuk ke sarungnya kegigit dia jatuh guling kan sakit ngejerit begitu sampai bawah lama-lama dia buka kainnya dia lihat bengkak karena gigit lebah karena bengkak kan gede ah. dia bawa sakitnya biarlah bengkak ini doa orang nggak konsekuen mau bengkak tapi nggak mau sakit tuh nggak bener itu itu paket tuh sakit sama bengkak paket kalau mau bengkak kudu sakit ini namanya doa bertentangan dengan sunnatullah bagaimana mau dikabulkan Om itu satu paket. Jadi kalau berdoa minta kepada Allah jangan bertentangan dengan paket. Bu. Bu. Ya. Ntar lakinya suruh ngarap tahun. Doa dikabulkan permintaan ada yang ditunda dikasih tapi enggak tahun ini bulan depan, nggak bulan depan, tahun depan. Kenapa? Menunggu daya kemampuan kita. Sekarang anak kita kelas 5 SD minta dibeliin motor. Kita orang tua ngelihat, ini potongan di bocah kalau dibeliin motor kagak nyampe ke sekolahan nih. Kita mau mampu beliin, cuma ngelihat ya Kalau dibeliin motor, nggak bener loh. Kita nggak beliin, bukan karena nggak sayang, justru karena sayangnya. Tapi anak kan mikirnya, katanya sayang gue minta beliin motor kagak dikasih. Kadang-kadang kita di depan Allah masih anak-anak. Ya, masih anak-anak, potongan doang gede, bongsor. Bongsor. Sama juga orang kan yang wajib puasa ini yang cukup syaratnya. Syarat wajib puasa apa? Pertama Islam. Yang kedua mampu. Yang ketiga apa? berakal sehat yang ketiga yang keempat apa sehat apa nggak gila balik balik berakal sehat muslim mampu berpuasa puasa jangan heran syaratnya kurang syaratnya dia nggak puasa no bang bukan Islam kali ah Islam Islam dia Islam Islam nggak puasa nggak belum balik kali belum balik badannya doang gede bongsor namanya belum balik gitu belum udah udah balik oh barangkali dia sakit gila kali gila orang gila nggak wajib puasa gila kali dia ah barangkali gila <laughs> nggak mau nggak wajib berpuasa atau kata salah satu uzur yang dibenarkan oleh syar'i kata Nabi rufi'al qalamu an salasin diangkat perintah dari tiga macam manusia ada tiga manusia yang bebas perintah pertama anis hatta yablugha anak kecil sampai balik bebas perintah enggak wajib apa-apa yang kedua anin naim hatta yastaiqiz orang tidur sampai bangun bebas perintah yang keempat anil majnuni hatta yafiqa orang gila sampai waras bebas perintah. Jadi kalau kita pengen bebas perintah. <laughs> Baik ya. Kita akan lanjutkan lagi. Oh, ibu mau bebas perintah? <laughs> Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi dan nanti kita juga memberikan kuis persembahan dari Oli Top One. Bapak Ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati Merindukan Ramadan itu pertama karena setan diikat Yang kedua doa didengar Yang ketiga taulkan Yang keempat taubat diterima Yang kelima nilai kebajikan berlipat ganda Nah sekarang tinggal memelihara semangat Ramadan kita girang Ramadan untuk suasana tertentu. Televisi kita tiba-tiba, wuh Islam banget. Ya, artis-artis dari mulai yang ikut dakwah, selawatan, sampai yang ngebodor menyemarakkan Ramadan. Uh, mau sahur ngebodor, mau buka lawak, udah bulan bodor semua menyemarakkan Ramadan. Karena itu yang penting adalah bagaimana sesudahnya. Jangan cuma semusim. Ramadan jilbab rapi. Habis Ramadan pusri. Jangan, jangan semusim. Ramadan bisa ngendaliin nafsu. Selesai Ramadan merdeka, kembali merajalela. Jangan, itu namanya semusim. Lestarikan Ramadan di luar Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, pelihara amal kita. Jangan sampai dimasuki hal-hal yang bisa menghilangkan pahalanya. Kalau yang mengganggu puasa, batalin puasa, gampang. Yang sulit itu yang batalin pahala. Misalnya sabda Nabi, Sittatu asya tuhbitul a'mal. Enam perkara merusak amal. Pertama, al-istighal bi'uyubil khalki Orang yang cari-cari aib orang lain. Sampai lupa dengan aib dirinya sendiri. Sibuk cariin kekurangan orang, lupa kekurangan dirinya sendiri. Ngumpulin katanya mulu dikumpulin. Sianukan anu-anu ah yang bener gue juga katanya ngumpulin katanya aja itu begitu itu bisa merusak puasa kita yang setengah mati kita menahan lapar dan haus karena sibuk cari aib orang dihancur oleh amal kita wa qaswatul qalbi terlalu keras hati gampang nggak gampang menerima kebenaran kasar hatinya wa tulul amal terlalu panjang angan-angan wakilatul haya sedikit rasa malu itu semua bisa menghilang kita jadi yang kedua dalam rangka menerbitkan Ramadan jaga amal kita dari hal-hal yang bisa merusak yang ketiga melestarikan semangat Ramadan apa semangat Ramadan itu Ramadan bulan latihan hasilnya kelihatan sesudah Ramadan petinju masuk latihan keluar latihan tinjunya makin hebat santri latihan pidato selesai latihan pidatonya makin hebat petenis masuk latihan keluar latihan main tenisnya makin hebat kalau latihan saban sari main kalah melulu orang kan lo goblok loh latihan saban sari main kalah melulu buat apa ini sebulan penuh kita latihan buat menghadapi pertarungan 11 Ramadan sesudahnya. Latihan apa? Banyak. Yang terpenting saya sampaikan, pertama puasa itu melatih kita menjadi orang yang rendah hati. Tawadu, tidak angkuh dan sombong. Ya Allah, baru seharian nggak makan udah lemes. Apa sih yang mau disombongin? Orang sombong Allah kagak demen orang miskin sombong Allah lebih kagak demen bab kalau ada orang kaya pan orang kaya sombong mendingan juga pantas aja dia kak sombong apaan aja dia punya kaya miskin sombong yang lu sombongin apaan <laughs> udah kagak ada pilihan rendah hati tawadu itu sifat yang utama dari puasa Ya, baik kayak kita gitu kan lalu jalan lagi kayak. Baik, pemirsa pastinya Anda juga sudah tidak sabar ingin mendapatkan hadiah persembahan dari Oleh Tapuan. Begitu, silakan kepada pada teman saya Ninda. Silakan Ninda. Pemirsa, Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Pak Terasa sekarang kita sudah masuk ke segmen akhir dari acara Tablik Akbar Ramadan 1431 Hijriah. Sebelum nanti kita dengarkan kesimpulan dan juga doa bersama Kiai Jadun MZ, tentunya saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya di Masjid Raya Jatimulya. Terima kasih yang sudah jauh-jauh datang Kang Mul datang ke sini, Ibu Ros juga setia selalu ada di acara ini. Terima kasih banyak. Terima kasih juga atas perhatian Anda pemirsa. Dan besok buat Anda yang ingin hadir di acara tablik akbar Ramadan. Ayo datang rame-rame bawa keluarga Anda. Jika Anda tidak pulang kampung ya Anda berada di Jakarta, Anda besok bisa datang ke Masjid Al Bakri ya, Kuningan berada di komplek apartemen Rasuna ya, Jakarta Pusat bersama Allah Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya dapat Ali kundur diri. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Bapak Ibu dan pemirsa TV One, saya sambil mencari apa kesimpulannya. Pertama, orang yang puasa menghidupi Ramadan dikasih dua kegembiraan. Kegembiraan pertama saat berbuka. Ini makin dekat maghrib makin girang kita. Ya, biarin buka pakai daging ayam doang. Gede rasanya hati itu. Nah, kegembiraan yang gak dimiliki orang yang gak puasa. Yang kedua kegembiraan nanti bertemu dengan Allah. Bertemu indaliqai rabbi. Masuk istan masuk kantor gubernur enak, ketemu gubernurnya lebih enak. Masuk istana negara enak, ketemu presiden lebih enak. Masuk surga enak. Ketemu yang punya surga jauh lebih enak malah nggak komplit masuk istana nggak ketemu presiden nah bertemu dengan Allah itu janji kepada orang yang puasa satu yang kedua buat kita meningkatkan amaliah di bulan sesudah Ramadan menjaga semangat Ramadan di luar Ramadan saya lihat masjid kita ini saya ikut meresmikan tahun berapa saya lupa menyelesaikan ayo nanti kalau ada rezeki kita bantu supaya pembangunan masih kita cepat selesai. Ini akan jadi lampu penerang kita di alam kubur sodakoh kita tuh. Yang rajin sodakoh kuburannya terang. Kalau mau gelap jangan sedekah. Saya nyumbang sejuta pak, pak teromak. Terang. Saya seratus ribu pak, labu templok. Sepuluh ribu, lilin. Goyang apinya. <laughs> Saya seribu pak, pentol korek. Tapi pasti sedekah yang penting ikhlasnya. Soal gedenya mah nomor satu. Daripada kecil nggak nggak ikhlas, mendingan gede tapi ikhlas. Itu ajakan yang kedua. Yang ketiga, buat saudara-saudara kita yang sedang pulang mudik, baik yang dalam perjalanan maupun yang sudah sampai di ketengah keluarga, kita menyampaikan mudik hati-hati di jalan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Selamat berkumpul dengan orang-orang tercinta merayakan Idul Fitri dan mudah-mudahan ibadah kita di Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا تخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آن ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Anda baru saja menyaksikan Tablik Akbar yang dipersembahkan oleh Top One Action recommended for all motorcycles. thank you